tiga perkara yang beriman kepada yaumul akhir itu mengandung tiga perkara yang pertama al-iman bil ba'ats yaitu beriman tentang adanya hari kebangkitan al-ba'ats atau istilah syariat itu dikatakan dihidupkannya orang yang sudah mati ketika ditiupkan sang sakara. Kemudian mereka berjalan menuju Rabbul Alamin dalam keadaan sufat, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Itu al-iman bil yaumil ba'd. Tentang ayatnya ada beberapa ayat yang menerangkan tentang iman bil yaumil bil ba'd tersebut dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 104 Allah berfirman Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin Bagaimana kami telah ciptakan manusia pertama kali kami akan kembalikan manusia itu dan ini satu perjanjian dari kami dan kami akan lakukan yang demikian artinya manusia kami ciptakan kemudian kami wafatkan mereka dan kami akan kembalikan. Ini satu perjanjian dari Allah dan Allah tidak berdusta. Pasti janjinya. Bahwa manusia ini akan dikembalikan kepada yaumul akhir, akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain, pada waktu Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dalam surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 dari mulai ayat 12 eh, sampai ayat 14 15 Allah menceritakan tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari mani, kemudian setelah itu jadi mutfah, nutfah, dari mutfah, alaqah terus sampai terbentuk manusia ini, sampai lahir. Terakhirnya Allah katakan setelah manusia ini tumbuh, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah kamu tumbuh dewasa, kamu akan mengalami mati nanti. Lamayyitun. Lam di sini lam taukid. Artinya betul-betul kamu akan mengalami mati. Sudah Allah ciptakan manusia, sudah ditumbuhkan oleh Allah, sudah dibesarkan oleh Allah, sungguh kamu akan mengalami mati. Summa innakum yaumal itu ba'atun. Kemudian kamu akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Ya setelah Allah menciptakan manusia dari tidak ada. Kemudian dibentuk oleh Allah di rahim ibu menjadi janin. Kemudian tumbuh sampai 9 bulan 10 hari melahirkan. Dari kecil bayi ini Allah yang tumbuhkan. Orang tua cuma memberikan makan saja. Tapi yang menumbuhkan, membentuk Allah SWT. Sampai dia tumbuh. Sudah tumbuh, dia akan mengalami kelemahan lagi. Bahkan di dalam ayat yang lain dalam surah Rum, bahwa manusia diciptakan Allah dari lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi, kemudian mati. Kita lihat dari manusia. Waktu masih kecil nggak bisa berbuat apa-apa. Baik, ya, lemah sekali. Kemudian tumbuh, sampai sekarang seperti antum ini mengalami masa kekuatan masa kesempurnaan kuat tapi loh, <coughs> setelah berlalunya masa akan mengalami kelemahan lagi seperti yang kita lihat orang-orang tua yang sudah jadi kakek-kakek yang sudah jadi nenek-nenek lemah lemah semakin lemah kemudian meninggal dunia jadi dari mulai kecil lemah kemudian kuat kemudian lemah lagi kemudian Allah wafatkan mereka nah, Allah yang menciptakan demikian kemudian mewafatkan berarti Allah lebih berkuasa lagi untuk membangkitkan manusia ini dikembalikan seperti pertama. Allah Maha berkuasa. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Dikembalikan kepada Allah semuanya ini. Dan tentang masalah ini semua ijma para ulama. Artinya nggak bisa diragukan lagi. Hatta orang yang bodoh pun kalau kita tanya tentang yaumul akhir, mereka akan katakan yaumul akhir itu akan ada. Orang awam sekalipun. Cuma ada orang-orang yang sering uh, merasa bahwa dirinya ini apa? menggunakan akal pikiran, filsafat sehingga menolak. Pada hakikatnya fitrah manusia itu menerima tentang adanya yang akhir. Karena dari kenyataan orang akan menanyakan, dulu saya punya kakek, kakek saya sekarang mana? Dulu saya punya nenek, nenek saya sudah tidak ada. Itu sudah menunjukkan bahwa dia kembali ke kubur. Kalau sudah dikubur akan dikembalikan lagi oleh Allah. Itu mesti orang akan bertanya. Bagaimanapun hebatnya manusia, dia akan mengalami mati. Setiap manusia akan mengalami mati. Kullu nafsin za'iqatul maut akan mengalami mati. Kalau sudah mati, Allah akan hisab, akan dikembalikan lagi oleh Allah, akan ditanyakan tentang perbuatannya. Kenapa Allah akan tanyakan? Karena Allah yang menciptakan dan Allah akan menanyakan itu. Dengan dasar ayat. Artinya dengan dasar ayat, dalam surah Al-Mu'minun juga, di ayat 115 Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia? Sedangkan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Allah menegur kepada orang-orang yang masih lalai. Bahwa hidup di dunia ini dianggap sebagai main-main. Dianggap sebagai eh, bahwa kehidupan dunia ini ya cuma sementara saja apa kemudian kehidupan dunia ini abadi. Ada orang-orang yang menyangkal demikian bahwa kehidupan dunia ini abadi sehingga dia mengejar dunia menurut kemampuannya. Dia lupa bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi ada manusia yang mengejar dunia sehingga dia lupa bahwasanya dia akan ditanyakan oleh Allah. Nah, makanya dalam masalah iman kepada yaumul akhir, Allah sering mengingatkan dalam Al-Qur'an. Nabi pun sering mengingatkan, kenapa? Manusia cepat lupa bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini sementara. Seperti orang musafir saja kita ini. Seperti dikatakan dalam hadis Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing, gharib, aw 'abiru sabil atau orang musafir. Maksudnya, seorang musafir yang akan menuju ke suatu tempat tidak akan mungkin dia jalan begitu saja tanpa membawa bekal, tidak akan mungkin abadan. Kalau dia tanpa bawa bekal berarti nekat ya. Seperti orang kemarin haji umumnya, Itu mesti dia bawa bekal. Ada uang untuk makan, untuk segala macam mesti. Nggak ada. Asal nempel di mobil pokoknya yang penting sampai. Orang ini nekat namanya. Musafir mesti bawa bekal, mesti ada persiapan. Segala macam dia harus persiapkan perjalanan itu. Nah begitu juga Allah Eh, Nabi SAW mengumpamakan bahwasanya dunia ini sebagai perjalanan. Orang yang hidup di dunia ini sebagai musafir. Maka Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, jadilah dunia ini sebagai musafir. Karena kenyataan, kita hidup sementara, dibatasi oleh waktu kita. Nggak ada yang mungkin orang hidup sampai ratusan tahun tidak. Umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun hidupnya. Itu dasarnya hadis Nabi. Kalau umat-umat terdahulu sampai ratusan tahun, terbatas 60 atau 70 tahun kehidupan kita, tidak lebih. Paling lebih cuma 10 tahun, 80 atau 90. Setelah itu akan mengalami mati. Nah dalam waktu yang sementara ini, setiap manusia harus mempersiapkan diri. Dikatakan sementara, dibandingkan dengan kehidupan akhirat sementara dunia ini. Dikatakan sementara, karena dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Akhirat satu hari sama dengan seribu tahun. Satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun. Sekarang kita ini hidup dunia ini 60, ta 60 tahun atau 70 tahun kalau dibandingkan akhirat ya cuma setengah hari mungkin kurang dari setengah hari kehidupan kita jadi kalau dibandingkan kehidupan kita dalam dunia ini dengan akhirat sementara maka yang sementara ini jangan manusia itu mengejar sampai lupa lupa kepada Al-Quran, lupa kepada Sunnah, lupa kepada peraturan-peraturan yang Allah telah terangkan dalam Al-Quran yang Nabi SAW terangkan. Batas-batas Allah itu jangan sampai dilanggar. Sementara kehidupan ini. Kadang-kadang manusia menganggap bahwasanya kehidupan ini abadi. Yang penting sekarang cari uang sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah untuk masa depan baru kita. Udah hari tua baru kita taubat kepada Allah. Nah bisa. Belum tentu dia mengalami masa tua. Kadang-kadang kita masih muda belum meninggal dunia. Kadang-kadang orang sedang asiknya mengumpulkan uang, Allah wafatkan dia. Kadang-kadang ada orang yang asik berbuat maksiat, di saat itu Allah wafatkan dia. Coba banyak yang demikian? Bukan mustahil. Maka diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kami menciptakan kalian ini hadasan, bukan sia-sia. Kamu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam ayat yang lain, Inna ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Allah berfirman, sesungguhnya yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an ini itu akan mengembalikan kamu kepada yang akhir. Di ya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, eh, kamu Muhammad, kami turunkan Al-Quran kepada kamu, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau Allah berkitab kepada Nabi Muhammad, artinya kitab Allah juga kepada semua manusia. Jadi ya, Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, kamu akan dikembalikan. Nabi Muhammad yang jelas sudah takwa diingatkan oleh Allah. Yang pantas diingatkan oleh manusia yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran. Karena Nabi Muhammad saja yang sudah bertakwa kepada Allah, sudah apa aku paling takwa di antara seluruh dunia ini. Nabi Muhammad paling takwa. Itu diingatkan oleh Allah, ya lebih-lebih yang di bawah Nabi Muhammad SAW Mesti diingatkan berkali-kali, puluhan kali bahkan ratusan kali. Karena manusia lalai, lalai luar biasa lalainya. Sudah diingatkan. Kadang-kadang di saat diingatkan tentang azab neraka, takutnya luar biasa. Tapi begitu keluar dari majelis, biasa lagi. Seperti itu manusia. Karena mengukar tawa, segala macam. Lupa sudah. Nanti minggu depan diingatkan lagi, ingat. Kadang-kadang tahun depan diingatkan lagi, ingat. dan lupa lagi. Manusia seperti itu. Tetapi, kalau seandainya terjadi kemudian dia sadar, itu nggak apa-apa. Yang berat itu kalau dia sudah diingatkan, kemudian lupa, lupanya terus. Nah, ini yang bahaya. Kalau lupa sementara kemudian diingatkan lagi dia, kemudian ingat, kemudian dia taat kepada Allah, itu wajar. Demikian. Tapi yang tidak wajar itu kemudian dia lupa selama-lamanya. Seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang diajak oleh Allah, kemudian mereka diajak dengan seperti pedihnya ini tentang yang akhir, yang ba'd. Bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah. Dan ini sudah saya terangkan, bentuknya bagaimanapun manusia akan dikembalikan oleh Allah. Matinya dalam bentuk bagaimanapun juga. Hatta berbentuk debu matinya dia. Hancur. Tetap Allah akan kembalikan. Karena Allah berkuasa. Kemudian yang kedua tentang iman bil hisab wal jaza. Iman tentang hisab yaitu tentang perhitungan dan balasan. Bahwa manusia ini akan dihisap, akan dihitung oleh Allah SWT. Dan akan dibalas. Perhitungan Allah tidak akan meleset. Kalau manusia bisa meleset, tapi Allah tidak akan bisa meleset. Jadi kalau dunia ini ada alat yang paling canggih tidak meleset segala macam perhitungan, Allah lebih daripada itu. Jadi hitungan yang akan dihitung oleh Allah dari amal-amal baik dan amal buruk. Tidak akan dilihat nanti amal baik manusia dan amal buruk akan dihitung oleh Allah. Setelah itu baru dibalas. Ini dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Ghasiyah, Inna ilayna hiyabahum, Tumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, kemudian sesungguhnya atas kami hitungan mereka. Ya Allah yang akan menghitung semua kebaikan itu. Kalau seandainya perbuatan itu perbuatan baik akan diganjar 10 kali lipat. Dengan dasar surah Al-An'am ayat 160. Surah yang ke-6 ayat 160 Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kami akan balas dengan 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejelekan, tidaklah dibalas melainkan yang seperti itu. Dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Kemudian dalam surah yang lain, dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 47 Allah berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista al qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان habatin حبة من خردل أتينا بها kafa bina hasibin." dan kami akan meletakkan mawazin timbangan yang adil al-qista yaitu timbangan yang adil dia umil kiamat pada kiamat maka seorang pun tidak akan dizalimi sedikit pun tidak akan dizalimi seandainya mereka berbuat kebaikan sedikit saja kami akan datangkan kami akan tunjukkan nih kamu dulu di dunia berbuat begini Fala itu dalam eh, wakafah bina hasibin dan cukuplah kami sebagai penghitung. Jadi sekecil apapun perbuatan manusia itu akan dihitung oleh Allah. Makanya dilarang kita ini berbuat riak atau memperdengarkan kebaikan kita. Karena nggak perlu. Allah tahu. Apa saja amal yang kita kerjakan itu nggak perlu orang lain tahu. Atau kita terangkan saya itu sudah berbuat ini, sudah berbuat ini nggak perlu. Karena Allah yang tahu. Karena kita berbuat bukan untuk manusia, berbuat lillahi ta'ala. Karena Allah. Sholat kita, puasa kita, zakat, sampai haji kita. Nggak perlu. Semua orang tahu Kenapa nih? Nggak usah diberitahu. Ini saya sudah haji. Saya sudah keluarkan zakat. Saya sudah sholat. Saya sudah ini. Tidak ya, perlu. Karena kita beramal bukan untuk manusia. Beramal untuk Allah. Yang akan menghitung Allah, manusia tidak akan menghitung. Dan kita bukan mencari keredoan manusia, keredoan Allah yang kita cari. Nah, kalau orang sudah dirinya sudah mengumbar kebaikannya sudah habis nih. Ria. Kan dalam hadis dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, Nanti orang-orang yang ria didatangkan pada hari kiamat, begitu dilihat amalnya sudah habis. Itu amal kamu yang dulu kamu banggakan dunia, sudah Allah hapuskan. Ditunjukkan pada hari kiamat dalam hadis yang saya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita nggak nilai sama sekali. Karena kita bangga oleh manusia. Jadi semua yang kita kerjakan, sekecil apapun yang orang tidak tahu, ya, Allah tahu. Perbuatan jelek begitu juga. Yang manusia tidak tahu, Allah tahu. Maka itu dikatakan hisab dan jaza hisap perhitungan, jasa balasan. Jadi hisap ini merupakan perhitungan, dihitung setelah dihitung, kemudian baru dibalas. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas dengan buruk. Maka kita tidak perlu pujian dari manusia. Kemudian tentang masalah hisap ini, ini panjang. Nanti uh, saya sudah terangkan pada waktu itu bahwasanya dalam masalah hisap nanti ada yang hubungannya dengan manusia, ada yang hubungan dengan Allah, ada yang hubungan dengan manusia yang hubungan dengan Allah ya masalah-masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji ini langsung nanti kepada Allah. Ada yang hubungan dengan manusia, masalah hutang, masalah membunuh manusia, menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. Ini hukuk, hukuk bainan nas. Diselesaikan pada hari itu. Bayarnya dengan apa? Eh, bayarnya dengan amal dia. Yang seperti saya terangkan itu, orang yang muflis. Itu orang yang bangkrut, pailit pada hari kiamat sudah bawa pahala puasa, sholat, zakat segala macam. Tapi karena dia pernah hutang, pernah mengambil harta orang lain, pernah menjalinya orang lain, dibayar dari pahala itu sampai habis. Bahkan masih ada yang belum terbayar, kemudian dosa orang itu ditimpakan kepada dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Maturi hatalai, maturi hafin nar. Ini orang-orang yang bangkrut. Jadi nanti dalam masalah hisab ada yang berhubungan dengan masalah hak kepada Allah, ada yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan yang itu tidak akan terlepas semuanya itu teliti tidak ada yang meleset kalau hitungan manusia mungkin ada yang meleset tapi kalau ini tidak ada satupun yang meleset jadi maka dalam masalah ini semua akan ditanya sampai rasul-rasul pun akan ditanya oleh Allah seperti diterangkan dalam ayat yang lain Falanas alanna alladhina ursila ilaihim alan alanna mursalin Kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka rasul-rasul Dan kami akan tanya rasul-rasul itu mereka sudah sampaikan belum keterangan itu? Kami akan tanyakan kepada mereka. Semua Rasul akan ditanyakan oleh Allah. Kamu sudah menyampaikan? Sudah kamu dakwakan mereka? Sudah. Tapi mereka tidak mau dengar. Ya semua akan ditanyakan. Para Rasulullah alaihim bi ilmin. Kami akan ceritakan kepada mereka semuanya dengan ilmu. Wa ma kunna Dan kami tidak gaib. Jadi kami tahu tentang perbuatan semuanya. Ya para Rasul, makanya Rasulullah SAW semua rasul itu menyampaikan dan minta persaksian rasul pun pada waktu haji wada mengatakan halah hal balak itu kepada umat semua pada waktu di Arafah itu wahai manusia semuanya bukan aku sudah menyampaikan Islam ini nah syahidna semua menjawab betul ya Rasulullah engkau sudah sampaikan semua ajaran Islam ini dan turun ayat al-yauma akmaltu lakum itu ya Rasulullah minta persaksian kepada umat ini dan sampai di, waktu ditanya di hari kiamat nanti umatnya akan menyangka, kamu belum menyampaikan ya Rasulullah. Kamu belum menyampaikan. Tidak, justru dunia Rasulullah tidak kesaksian. Bukankah aku sudah sampaikan semuanya ajaran kepada kamu? Mereka jawab, sudah ya Rasulullah. Allahumma syahad. Langsung nah, Rasulullah mengatakan Allahumma syahad. Ya Allah saksikan. Aku sudah sampaikan semua ajaran Islam ini. Belum disaksikan. persaksian kepada manusia. Jadi para Rasul dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah kemudian dia menyampaikan. Dia pun akan ditanya. Apakah dia sudah menyampaikan ilmunya itu kepada umat atau belum. Jadi minta persaksian. Karena semua akan dihisap oleh Allah.